Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja Buya, saya mau bertanya mengenai kedudukan ilmu hikmah di dalam syariat. Eh, seperti yang kita ketahui banyak sekali para kiai, para ustadz yang menggeluti apa mengamalkan dan mengajarkan ilmu hikmah kepada masyarakat. Mohon penjelasannya menurut pandangan syariat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah disebutkan dalam Al-Quran, yu'tal hikmah tafakut utia khairan kathiro. Kalau Allah, seorang itu diberi hikmah, maka itu telah diberi oleh Allah sesuatu yang banyak. Cuman hikmah yang ada di dalam Al-Quran adalah ilmu. Ilmu pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat. Itu adalah hikmah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Cuman akhir akhir ini memang ada istilah ilmu hikmah itu ilmu hebat, ilmu kebal. Nah, ilmu kebal. Biar gak ketusuk pisau. Biar ilmu hikmah sampai ada buku hikmah. Ada buku hikmah yang didesbatkan kepada Imam Ghazali dusta. Itu bukan dari Imam Ghazali, kitab namanya Aufaq. Yang di situ ada raja-raja didesbatkan kepada Imam Ghazali itu dusta. Imam Ghazali tidak punya kitab namanya Aufaq. Kalau ngambil ilmunya Imam Ghazali, ambil yang jelas seperti Ihya, Minhajul Abidin, bidatul hidayah dan yang lainnya adapun ilmu hikmah itu ada yang sampai derajat diharamkan ada yang wajar misalnya ada menulis ayat-ayat kemudian ini masuk ngambil keberkahan daripada ayat Al-Quran untuk dijaga dibungkus ayat Al-Quran diterjaga, dihormati jadi tabarruk dengan ayat Quran atau sering yang disebut dengan istilah jimat dan yang lainnya dan jimat memang ada Jimat adalah bukan sesuatu yang syirik asalkan keyakinan bahwasanya yang memberikan kekuatan adalah Allah. Memberi kekuatan adalah Allah, tapi isinya jimat harus kalimat-kalimat yang jelas. Misalnya ayat-ayat Al-Qur'an yang ada maknanya. Bukan orator orator yang enggak jelas. Lah orator yang enggak jelas ini adalah haram karena takut itu adalah bahasa-bahasanya bahasa-bahasa yang kita tidak paham ternyata maknanya adalah sesuatu yang menyekutukan Allah. Kalimat maka dari itu Jimat sendiri adalah ada, jangan sampai seperti sebagian orang mengatakan jimat langsung syirik. Sebab zaman Sayyidina Abdullah bin Umar ada anak-anak kecil dikasih dikalungi dengan jimat. Kalimat-kalimat Allah ditulis kemudian di dibungkus kemudian di dikalungkan di anak-anak kecil untuk menjaga anak-anak kecil karena memang eh, ini anak-anak kecil karena memang anak-anak kecil adalah belum bisa membaca ayat Al-Qur'an dijaga dengan yang demikian itu. Maka ada syariatnya jimat akan tapi bagi yang dewasa bukan kalungan jimat kalau orang dewasa tuh baca zikir doa nanti dilindungi oleh Allah sudah tua jangan pakai kalungan jimat itu untuk anak kecil bagi atau ente tidak bisa membaca Al-Qur'an maka membaca zikir nggak bisa maka kalungan jimat <laughs> ini ya nih. jadi cuman ada orang sebagian berlebihan syirik syirik syirik ada lagi yang berlebihan ada orang datang minta petunjuk saya punya istri ribut dengan istri dan sebagainya pulang dikasih jimat nasihati mestinya dikasih pemahaman nasihati dulu kasih jimat nih insya Allah akur nanti orang ke rumah nah, dia suruh baca, dinasihati kasih doa-doa yang baik karena umurnya sudah tua dan bisa baca bukan untuk disimpan dikalungi bukan <laughs> yang dikalungi anak kecil Nabi ada eh, pernah kisahkan dari Sayyidil Abdul bin Umar cuman kadang berlebihan sudah tua bahkan mungkin sudah pandai dengan baca zikir untuk dibaca dia itu ada kekuatan rohaninya ada banyak hikmah-hikmah yang sebetulnya ilmu pedukunan yang dikemas ini lain cerita. Diajari dengan berhayal, mungkin dengan dengan ada sebagian hikmah yang haram dibaca. Banyak para masyayikh, ada seorang ulama muda dalam ilmu akidah. Orang dan sebetulnya beliau juga menukil dari ulama-ulama yang lainnya. Seperti mungkin karena kita di negeri kita di Indonesia ada namanya Syekh Fadl. Syekh Fadl Senori yang dari dari Jawa Timur Tuban beliau menulis dalam syarah Jauharut Tauhid tentang hikmah-hikmah yang membahayakan sehingga banyak kitab-kitab hikmah yang tidak boleh dibaca kadang-kadang kitab hikmah ngajari kita kurang ajar kepada Allah bagaimana kitab hikmah di situ kalau pengen punya anak laki-laki tulis nama Nabi Adam di paha istrimu di bagian kanan nama Nabi tulis di paha jelas ini kurang ajar enggak itu hikmah yang haram ada suruh nulis ayat-ayat Al-Quran suruh mendem ada pengen saya pengen uh, menikah dengan anaknya Pak Haji oh iya bismillah namanya siapa ini tulis namanya ayat Al-Quran nanti pendem dia nah. kayak ayat Al-Quran di, di, di, dikubur ayat Al-Quran diangkat dan dimuliakan di, kubur di tanah astagfirullah Wakif. suatu ketika saya suruh dalam ayat Al-Quran saya sakit diobati sama seseorang. Suruh nelan, apa itu? Ini saya tulis ayat Al-Quran. Haram masuk perut saya najis. Bukan ditelan Al-Quran dibaca. Ayat Al-Quran suruh nelan. Ini bagaimana ini? Kalau ayat Al-Quran yang berceceran, potongan-potongannya takut hurufnya keinjak, boleh ayat Al-Quran dibakar karena nggak bisa dijadikan buku, dibakar. Debunya gimana? Nggak apa-apa, debunya dibuang, jangan juga ditelan debunya. Kopi itu yang bisa dimasak cobalah yang rasional juga benar syar'i orang kok aneh-aneh bener ini ada ilmu hikmah yang kebablasan lihat orang hidupnya belajar ilmu hikmah do ilmu kebal ilmu makun ada urusan sihir kita lihat. Ada Nabi juga mengajari bagaimana kita agar dijauhkan oleh Allah dari sihir. Baca sebelum tidur Falak bin Nas, Muawwidatain. Dibarengi dengan ayat kursi, usapkan di wajahmu sampai sekujur tubuhmu. Setelah itu kamu jangan takut apapun. Pendidikan dari Nabi. Jadi kalau pertanyaannya itu jawabannya adalah sebagian ilmu hikmah yang haram, ada sebagian yang halal. Yang halal yang tidak bertentangan dengan syariat. Menulis ayat Al-Qur'an disimpan ayat-ayat tertentu disimpan untuk anak-anak dan sebagainya. Bukan untuk ditelan, bukan. Hah? Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Coba ditimbang secara syar'i. Kalau mencari jodoh, Nabi juga mengajari. Lihat dulu orangnya baik atau tidak. Setelah ketemu orang baik, baru kamu istiqoroh. Kalau sudah nggak benar, jangan diistiqorohi. Iya, mantunya calon mantu calon mantunya adalah pemabuk, bezina, berampok. Masa diistiqorohi? Ya nggak perlu, langsung ditolak. Yang diistiqorohi adalah orang yang menurut pendapatmu itu kayak baik kayaknya sih baik di calon menantu ini dia kayaknya soleh dan sebagainya baru ngadu kepada Allah istikharah jangan dihitung namanya dia berapa huruf anak saya berapa huruf bukan begitu istikharah ada pendidikan istikharah dari Rasulullah lalu berdoa in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdur li Kalau memang dia enggak baik wa in kana hadzal amru syarran li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati fashrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira. Jauhkan dariku, beri yang baik ya Allah. Jangan ngatur Allah. Jadi ada sebagian ilmu-ilmu hikmah itu memang yang dilarang. Banyak ini ulama fatwa-fatwa para ulama jelas masalah yang demikian ini. Dan kalau sudah masuk dunia hikmah ini biasanya masuk dunia setengah perdukunan. Ada orang yang jujur Masya Allah, ilmu ahli hikmah. Kita menemukan seorang ahli hikmah di Hadramut sana. Tapi tidak aneh-aneh. Hanya baca doa dan sebagainya selesai. Ada seorang Sayyid bin Sumait, beliau adalah. Tapi subhanallah mujarab. Tapi nggak pernah ada aneh-aneh. Oh di Indonesia ini yang buah macam-macam lah. Ada beliau masuk dengan ahli hikmah. Sakit ke rumah sakit berkali-kali tidak sembuh. Datang kepada beliau dibacain doa begini ada ini dia dibacain doa suruh beli minyak zaitunnya di tempat ini suruh gitu tempatnya di, suruh milih <laughs> suruh beli minyak zaitun di tempat ini Pada tidak boleh tempat lain beli di tempat tersebut sudah dipakai gosok sembuh tapi dia dengan doa-doa dan ilmu hikmahnya yaitu termasuk rukyah yang sesungguhnya adalah rukyah adalah dengan cara yang sederhana nggak usah ditakut-takuti ada seribu jin dalam dirimu ada ularnya lihat ini rukyah apaan ah, itu ada oh, pakai ular segala macam orang kok ada ularnya ada cacing itu cuman cacingnya gede ularan makan sebentar-bentar kelaparan berarti bukan cacingan tapi ularan mungkin gitu ya <laughs> ada macam-macam kisahnya orang yang yang katanya ahli rukyah gak ada sebab masuk dunia ini sangat pelik banyak dustanya nanti pada akhirnya jadi hikmah itu sangat sederhana ada kalimat-kalimat yang ditulis bermanfaat kalimat-kalimat Al-Quran itu pun harus terhormat, terjaga Nah, semoga Allah menjauhkan kita dari kesalahan dalam hal ini. Coba lah. Eh. Ilmu hikmahmu adalah ilmu yang manfaat. Ilmu hikmahmu adalah pemahaman yang benar. Kita perlu baca tikir-tikir. Baca Wirtul Latif, Ratibul Haddad, Hizbul Bahar. Semuanya ini. Akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu jangan takut kepada Allah. Termasuk wanita yang dalam keadaan haid diperkenankan menurut mazhab Syafi'i sekalipun membaca qul a'udzu falak qul a'udzu binnas untuk menjaga diri menjelang tidur. Sudah kalau baca ini sudah enggak usah takut dengan yang nama sihir, sihir. Enggak usah takut dengan gangguan jin. Katanya rumah angker enggak? Malah bagi setan angker kita nanti. Takut setannya pergi nanti. Lah kok saya masih keganggu? Ya gimana gak keganggu? Lebih percaya dengan dukun daripada kepada sabda Nabi Alaihi Wasallam. Masih mikir terus. Sudah baca, baca nyom, baca ya kulul falak, berbolak balik. Tapi masih masih percaya dengan dukunnya nih, masih takut dengan dukunnya nih. Sudah kulul falak, kulul binas. Tapi kebayang di matanya bukan bukan kesusuan dalam baca surat, akan lebih ingat dukunnya. Suudon lagi sama orang, karena santet Nabi Muhammad pernah kena sihir tapi sihir tidak mempengaruhi apapun bagi Nabi mungkin seorang mukmin muslim yang dia membaca tikir-tikir lalu kena sihir tapi karena dia rutin dengan sihirnya tidak akan berpengaruh kepada urusan agamanya tidak akan mempengaruhi urusan akalnya dan cukuplah dengan yang demikian itu maka ilmu hikmah macam-macam ya ada yang memang diharamkan jadi di situ ada kalimat-kalimat yang enggak jelas kemudian mengajari yang bertentangan ya kan nama nabi kemudian ayat Al-Qur'an dipendem kemudian ayat Al-Qur'an ditelen ya, ini sudah sudah ngaco itu kif najis perut kita adalah najis ayat Al-Qur'an ah suruh nelen blab blab blab blab haram haram haram mutlak enggak ada tawar di sini obat itu beras kencur baru obat tuh beneran tuh obat kalau urusan musir, jin musir santet adalah dengan doa bukan nelen ayat Al-Qur'an mohon maaf ini harus sampaikan karena ada orang suruh nelen ayat Al-Quran pernah ada suatu ketika orang datang ngasih obat apa ini ini ayat Al-Quran ditelan bu ya waduh ini enggak ya maklum dia tidak pernah ngaji di sini maksudnya baik mohon maaf mungkin orangnya ada di sini <laughs> ayat Al-Quran suruh saya nelen oh enggak enggak enggak saya haram menelan ayat Al-Quran satu huruf saya telan haram karena huruf nun Al-Quran bercampur dengan perut saya perut saya kotor najis di sini Bagaimana akan menelan ayat Al-Quran Allah alam bisawab Sudah tidak usah urusan sama yang aneh-aneh begitu sudah Banyak dukun menyamar jadi kiai Banyak dukun menyamar jadi kiai oh, Dukun gelarnya ustad Gus nanti macam mana Waduh kacau nah. Gus siapa, ustad siapa, kiai siapa no. Wah Kalau mbah kan ketahuan dukun Subhanallah, ya, jangan urusan zaman demikian itu. Kita perlu menjaga akidah kita, perlu iman kita. Syariat kita perlu kita jaga.